السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على ما أنعم وعلى ما تكرم اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الحبيب الأعظم وعلى آله وصحبه ومن على سلكه انتظم أما بعد الحمد لله حاضرين والحاضرات hadirat yang dimuliakan Allah Wabil khusus orang tua kita Da'ilallah Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habashi Yang mudah-mudahan diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barusan dibahas di dalam kitab Nasaih Diniyah oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Tentang larangan Allah minuman minum minuman keras terhadap hambanya Ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak melarang kepada hambanya suatu perkara melainkan di dalam larangan tersebut terdapat kebaikan yang sangat besar untuk hamba dan masyarakat sekalian. Dan kita tahu bahwasanya bahaya dampak daripada minuman keras sangat besar. Setiap orang yang berakal pasti menyadari hal itu. Dan setiap orang yang memiliki ilmu pengetahuan pasti mengetahui hal itu. Kedokteran pun menyatakan demikian. Namun kita heran, kenapa masih belum dilarang? Kenapa masih banyak pelakunya? Tiada lain karena keimanan yang lemah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar barusan apa yang disampaikan oleh para ulama kita. Dan sebagaimana disebutkan di dalam hadis oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Wa la sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Wa la yashribul khamr hina yashrabuha wa huwa mu'min. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, seorang pezina tidak berzina dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pencuri tidak mencuri dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun KTP-nya seorang muslim. Tapi ketika dia melakukan kemaksiatan tersebut, keimanannya sedang dicabut, tidak ada di dalam hatinya. Demikian halnya Nabi menyatakan, orang yang minum minuman keras saat dia meminumnya dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicabut saat itu keimanan dari hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama menyatakan dan dikhawatirkan keimanan tersebut tidak dikembalikan lagi di dalam hatinya naudzubillah. Apalagi minuman keras termaksud daripada dosa yang sangat besar minal kabair. Para ulama membawakan hadis-hadis tentang dosa besar tersebut. Al-Imam Al Ibn Hajar di dalam kitab Al-Kabair beliau meriwayatkan banyak hadis tentang dosa besar yang salah satunya adalah meminum minuman keras. Barusan juga dikutip di dalam hadis Rasulullah SAW alaihi wasallam menyatakan Allah al-khamr Allah melaknat minuman keras itu dilaknat oleh Allah, minuman kerasnya. Dan juga yang dilaknat oleh Allah wasyaribah yang meminumnya pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuman sekedar minuman keras dan yang meminumnya dilaknat selesai sudah, tapi tidak sampai di situ. Semua yang memiliki hubungan dengan minuman keras dapat kebagian laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga yang nuang kebagian laknat. Yang menjual saya nggak minum, cuman ngejual doang. Ikut dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membeli, saya nggak minum bakal orang lain saya beliin, juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memerasnya pun, yang membuatnya pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membawakan atau menyajikan ikut dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain ditambahkan dan juga yang memakan uangnya ikut dilaknat oleh Allah. Artinya segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan minuman keras dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki iman kepada Allah dan hari akhir, maka dia tidak akan pernah minum minuman keras. Karena itu jaga diri kita. Dan minuman keras adalah ummul khaba'ith. Pangkal segala dosa pangkal segala kehancuran dan pangkal segala kebinasaan untuk pribadi orang tersebut yang meminumnya demikian halnya terhadap masyarakat karena itu telah menjadi kewajiban bagi kita sekalian kaum mukminin untuk melarang minuman keras yang beredar sebagaimana menjadi tugas dan kewajiban serta amanat yang dipikul oleh pemerintah penguasa untuk melarang minuman keras. Semua dengan wewenang masing-masing. Semua dengan kemampuan masing-masing. Pemerintah dengan kewenangannya dan kita masyarakat dengan kemampuan kita. Dan kita saling bahu membahu di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman Sultan Murad Khan, salah satu salah seorang sultan daripada Daulah Al-Utsmaniyah. Satu kali ini sultan di malam hari dia nggak bisa tidur gelisah hingga akhirnya dia keluar dari kamarnya, keluar dari istananya. Dia panggil salah satu pengawalnya untuk mendampingi dia. Berdua di tengah malam. Ketika dia keluar di tengah malam, hanya berdua dengan pengawalnya, dia mengajak pengawalnya ini untuk pergi ke tempat remeng-remeng Dia keliling di situ. Di tengah jalan, di kegelapan malam, dia melihat ada sosok orang yang tergeletak di pinggir jalan. Orang-orang di tengah malam hilir mudik nggak menghiraukan orang ini yang tergeletak. Maka Sultan menghampiri ini orang yang tergeletak. Ketika dihampiri oleh sultan, orang nggak ada yang mengenal ini sultan, dia pakai pakaian biasa, nggak dikenal orang itu. Artinya di malam hari dia memakai pakaian biasa, nggak mau dikenal orang, sengaja. Dia menghampiri orang ini yang tergeletak. Ketika dilihat, ternyata orang ini telah meninggal dunia. Sultan melihat ini, memanggil orang-orang. Tolong bantu, ini ada mayat di tengah jalan. Orang-orang datang ketika ngelihat itu mayat, oh si fulan, Wah ini penjahat biarin aja ditinggal sama orang-orang Sultan heran Orang yang pada lewat kenal ini orang Dan tahu bahwa ini orang penjahat nggak ada yang mau ngurusin mayatnya Sultan bilang tolong bantu Ini mayat di tengah jalan Orang-orang bilang ngapain sibuk sama ini orang Ini penjahat tukang minum minuman keras Pelacur Biarin udah Sultan bilang tolonglah bantu bawa dia sama-sama ke rumahnya. Akhirnya setelah diminta, orang-orang membantu membawa mayat orang ini ke rumahnya. Begitu sampai di rumahnya, ditinggal oleh orang-orang. Dibawa masuk oleh sultan. Gak ada orang yang kenal dengan ini sultan. Dia apa namanya? Artinya gak pakai pakaian kerajaannya. Masuk. Di rumah hanya ada seorang istrinya itu. Istrinya ketika melihat dia nangis. Lihat suaminya meninggal Ketika dia menangis, Sultan bilang sabar, jangan menangis. Istrinya bilang, Semoga Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepadamu Wahai wali Allah Bilang sama suaminya yang mati Sultan heran Kok engkau bilang dia wali Allah Padahal semua orang bilang dia pelacur Peminum minuman keras nggak ada yang mau ngurusin Istrinya bilang saya udah kasih tahu dia dari sejak awal, tapi dia nggak dengar kata. Bagaimana? Sebenarnya suami saya ini bukan pelacur. Suami saya ini bukan peminum minuman keras, tapi dia berusaha dengan segala kemampuan yang dia miliki untuk memberantas kemaksiatan tersebut. Bagaimana? Ketika dia punya duit, usahanya maju, gajian, ada duit banyak, dia pergi ke pabrik minuman keras. Dia beli semua minuman keras yang ada di pabrik. Dia bawa ke rumahnya. Orang kenalnya apa? Ini pemabok berat. Dia beli semuanya. Sampai rumah udah dihancurkan sama dia. Kemudian setelah dihancurkan dia doa, Ya Rob, ini kemampuan saya untuk memberantas kemaksiatan. Ini yang bisa saya lakukan. Ada duit lagi, dia pergi ke tempat pelacuran wanita-wanita yang melacur dikumpulkan oleh dia diberikan uang suruh pulang jangan kerja ini malam dibayar semuanya orang yang ngelihat dia pergi ke tempat pelacuran bilangnya pelacur saya selalu ingatkan suami saya kata istrinya ini jangan melakukan hal itu namamu jadi jelek semua orang bakal mengecap engkau ini peminum keras, minuman keras pelacur dan lain sebagainya ntar kalau engkau mati nggak ada yang mau sholatin Suami saya ketika saya bilang begitu hanya tersenyum dan bilang, "Jangan takut, entar kalau gue mati yang sholatin gue Sultanul Muslimin." Raja yang bakal sholatin. Raja denger gitu terperanjat Sultan. Nangis. Bilang, "Wahai ibu, tahukah siapa saya?" "Tidak." Kebetulan malam ini saya gelisah, nggak tahu kenapa saya keluar hingga ketemu nih mayat suamimu. Saya ini sebenarnya adalah Sultanul Muslimin, Sultan Murad Al-Uthmani dan benar apa yang disampaikan suamimu ini. Esok hari saya akan memberikan pengumuman kepada seluruh jajaran pemerintahan dan kepada seluruh ulama, seluruh kaum muslimin untuk mensolatkan suamimu ini yang telah menjalankan kewajibannya di dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Lihatlah setiap orang menegakkan agama Allah dengan segala kemampuannya. Dahulu sebagaimana kami mendengar dari beberapa guru-guru kami di antaranya Al Habib Abdurrahman bin Syekh Al Attas, Al Habib Abu Bakar bin Hasan Al Attas. Beliau cerita dahulu kakek kami Al Habib Salim bin Ahmad bin Jendan demi untuk menegakkan agama Allah, memberantas kemungkaran. Keluar dari rumahnya bawa duit sekarung. Lagi dapat duit. Nyewa angkot dia charter bawa beberapa anak-anak apa namanya yang tinggal di rumahnya di antaranya Said Abu Bakar bin Hasan dia cerita sama saya. Di antaranya Al Hayy Abdurrahman bin Syekh juga. Pergi kemana? Pergi ke tempat pelacuran. Pakai imamahnya, pakai jubahnya dia. Begitu sampai di sana, itu wanita-wanita nakal ngelihat Habib pakai imamahnya, pakai jubahnya, pada terperanjat nih Habib mau ngapain kemari? Dipanggil sama Habib semuanya. Habib bagi-bagi duit. Jangan bikin begini. ini duit cari kerjaan yang lain, beli mesin jahit, buka usaha di rumah. Dinasehati nama Habib sampai mereka bertobat untuk Allah Subhanahu wa taala. Begini yang bisa kita lakukan. Setiap orang di antara kita yang memiliki kemampuan untuk menegakkan agama Allah, dia tegakkan agama Allah dengan kemampuannya. Demikian halnya pemerintah. Mereka diberikan amanat oleh Allah Subhanahu wa taala amanat kekuasaan pemerintahan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya akan dituntut oleh Allah atas amanat yang dipikulkan di atas kepala kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kita adalah pemimpin dan akan ditanyakan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan yang kita pimpin. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat segala kemungkaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihapuskan kemaksiatan-kemaksiatan ini dari bumi kita dan khususnya dari negeri Indonesia yang kita cintai ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.